Saudara dimuliakan Allah, para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji hanya bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai setiap bentuk kejadian. Ini hari kita bisa berjumpa di sini jangan lupa ini tidak terlepas dari nikmat terindah karunia dari Allah. Di antara nikmat yang sudah Allah kasih ada namanya nikmat sehat. Ah, kalau ngomong-ngomong soal sehat, sehat itu adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Dengan sehat orang bisa memperindah hablum minallahnya. Dengan sehat orang bisa mempercantik hablum minannasnya. Waktu sehat dia akan bisa berbuat segala-galanya. Maka jadilah sehat itu mahal syukuri nikmat sehat yang ini hari Allah kasih untuk kita dengan sama-sama kita mengawali perjumpaan yang indah di hari ini dengan melafazkan kalimat Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah selawat serta salam akan selalu kita hadiahkan buat sosok agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu baik pemirsa dimuliakan Allah ini hari kita akan mengawali perjumpaan kita dengan sebuah kisah yang dahsyat nah, kan <laughs> kisah itu memiliki kekuatan. Pernah nggak lihat Al-Quran? Al-Quran itu isinya dua per tiga adalah cerita. Lebih banyak isinya cerita loh. Baik cerita dahulu, cerita sekarang, bahkan cerita yang akan datang. Semua ada dalam Al-Quran. Artinya Allah saja menjelaskan semua segala sesuatu itu melalui cerita. Cerita itu dahsyat. Apalagi pemirsa, yang sedang saya hadapin saat ini adalah makhluk-makhluk halus. Maksudnya halus perasaannya. Eh jangan salah, dakwah itu ada strategi manhaj. Strategi, kalau bahasa Arab namanya manhaj. Itu yang pernah dikatakan Nabi sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa Nabi menyuruh begini biar terjalin keakraban di antara kita? Kalau saat ini pemirsa, di tengah-tengah saya ada anak-anak muda, saya harus pakai bahasa gaul dong. Harus dengan cerita dong. Kenapa? <laughs> biar anak muda nggak bosan dengan ceramahnya. Iya, <laughs> dengan cerita mereka jadi tersentuh. <laughs> Ini ada cerita nih. Awas kalau udah disamping cerita nggak denger ya. ah ceritanya apa? <clears throat> Suatu hari biasa, ini sebentar kan ini lagi heboh-hebohnya orang berangkat haji kan. Aduh, mau pergi haji nggak? Mau. Nah, kamu dengerin kajian ini, nanti ada pertanyaan dari saya. Kalau kamu bisa jawab, saya kasih hadiah berangkat haji. Mau? Ah. Amin dong. Amin. Nah, bagi yang mampu. <laughs> eh, yang penting amin dulu. Siapa tahu loh kita benar-benar mampu. Hmm. Soalnya begini, kalau ngomong-ngomong soal haji, banyak orang yang jelas-jelas diberikan Allah kemampuan secara materi. Ah, pemirsa dia ini mampu secara materi. Uang ada, kesempatan punya, tapi nggak mau menjadi tamu Allah dan tamunya Rasul. Punya uang tapi nggak punya niat. Akhirnya dia keburu dipanggil menghadap Allah, mati masuk ke liang kubur, harta jadi rebutan anak istrinya. Banyak kan yang begini? Ada orang saya punya teman, itu nggak punya uang pemirsa, nggak punya apa-apa loh. Tapi dia punya niat. Tiap malam dia mengangkat tangan meneteskan air mata ingin jadi duyufullah wa duyufur rasul. Rindu ingin jadi tamu Allah, Katanya jadi tamu Rasul. Karena niat yang dahsyat. Sekarang dia bolak-balik pergi ke sana. Gak pakai uang pakai tiket. Iya. <laughs> Maksudnya nggak pakai uang? Naik metro. Dibayarin orang. Dia nggak pakai uang loh, nggak ngeluarin uang malah dibayarin orang. Subhanallah. Niat itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Makanya tanam dunia nanti insya Allah uang Allah datangkan dengan sendirinya. Uang datang, tidak dijemput, pulang tidak diantar. Kayak jelangkung ya <laughs> Maksudnya dimudahkan oleh Allah ah, Ini nanti kita ngomong-ngomongin soal haji nih Karena lagi angkat-angkatan nih iya. Ada cerita biasa setelah proses haji itu berlangsung, para malaikat itu suka saling bercicat. Malaikat Allah yang di langit itu saling ngobrol. Ada dua malaikat saling tanya menanya. Yang satu nanya, wahai malaikat, ah setelah haji ini selesai, saya pengen penasaran, pengen tahu siapa sih yang paling mabrur, siapa sih yang paling diterima oleh Allah ibadah hajinya. Orangnya yang mana? Kasih tahu dong. Ya. Malaikat yang satu bilang, oh kalau kamu mau tahu, tahun ini sedikit beda. Ada yang paling mabrur, ada yang paling tinggi level hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia nggak berangkat haji. Dia nggak pergi haji, tapi posisi mabrurnya nomor satu Bingung malaikat yang kedua. Lo kok bisa begitu? Ah, begini ceritanya. Walaupun dia nggak pergi haji, tapi dia dapat level mabrur yang paling tinggi, paling nomor satu Meskipun dia nggak pergi haji, ada beberapa hal yang pernah dia lakukan. Mau tahu nggak? Penasaran kan? Iya. Hebat kan? Nggak pergi haji tapi dapat titel maaf Mabrur. Padahal zaman sekarang banyak orang yang tiap tahun pergi haji tapi nggak mabrur, mabrur. <laughs> Ya. <laughs> pergi haji saban mas, saban tahun, umroh saban bulan, nama gunung semua hafal. <laughs> Udah foto bulan ini foto dengan onta di sini. bulan depan nanti semua onta koleksi. Iya, iya, iya, onta. Pergi haji terus tapi nggak mabrur, mabrur. Ah, yang satu ini dia nggak pergi haji tapi dapat pahala mabrur. Penasaran kan? Penasaran kan? Apalagi yang ada di rumah. Makanya nanti jangan kita lanjutin <laughs> setelah yang melewati. ah, pemirsa dimuliakan Allah. Ah, pasti pemirsa lagi penasaran nih. Oh, iya. Lagi nunggu-nunggu kelanjutan ceritanya. Iya. Kok ada orang yang nggak berangkat haji tapi bisa dapat pahala haji enak eh, benar tuh <laughs> karena kan orang haji macam-macam ada haji abidin bahkan haji karena dapat biaya dinas Haji Abidin betul kan ada Haji Mansur dia pergi haji karena rumah digusur nah ini orang dia berangkat haji dia nggak berangkat haji tapi dapat pahala enak banget semua pasti kepengen begitu kan nggak berangkat nggak keluar uang tapi bisa dapat pahala haji nah begini ceritanya jadi kata malaikat dia bisa dimuliakan Allah lantaran dia ini adalah suami istri ya soleh dan soleha Tiap tahun dia nabung biaya untuk pergi haji. Begitu uangnya sudah terkumpul, akan dia pakai untuk melangsungkan proses berangkat haji. Tiba-tiba sua istrinya ini mencium ada bau yang enak sekali masuk ke dalam rumahnya. Aroma yang enak. Tiba-tiba dia bilang kepada suaminya yang soleh ini, Mas tolong dong mas, cari dong ini bau apa enak banget loh mas. Enak banget baunya. Mas cari, nanti kalau bisa dibeli mas, saya kepengen banget. Suaminya ini keluar dia beliin makanan eh, ah, dia dia wujudkan keinginan istrinya jadi istrinya kepengen ini benar-benar suami siaga siap, siap antar jaga dia keluar dia cari aroma itu dia ikutin alurnya akhirnya langkahnya terhenti ketika melihat ada satu rumah yang kecil kecil jelek begitu dia masuk ternyata bau itu berasal dari dalam rumah bau apa ada seorang ibu tua sedang memanggang bangka lagi membakar bangkai saya. Bingung nih pemuda yang soleh, dia lalu bertanya, wahai fulana, apa yang sedang anda lakukan? Saya lagi masak bangkai. Lo kenapa? Ini kan haram kita makan. Iya, haram buat kamu, tapi halal buat kami. Karena saya dan anak-anak yatim yang ada di sekitar saya ini sudah lama mereka gak makan. Makanya cuma ada bangkai, akhirnya bangkai inilah saya panggang. Inilah makanan jatah kami. Kami gak punya jatah makanan lagi. Melihat itu dia meneteskan air mata pemirsa. Dia langsung buru-buru pulang ke rumah. Dia ceritakan kejadian apa yang sudah dia lihat kepada istrinya. Lalu istrinya berdiri tampil menjadi wanita yang soleha. Istrinya berkata, bang lebih baik kita nggak usah berangkat haji bang. Lebih baik uang ini kita nggak usah pakai untuk haji. Saya nggak tega lihat dia makan bangkai bang. Udah berapa bulan dia nggak makan. Kalau begitu bang kasihin semua uang ini untuk mereka bang. Biar mereka bisa hidup bang. Biar bisa makan. Istrinya soleha, suaminya soleh. Suaminya langsung menyambut, ya Allah, Alhamdulillah saya diberikan istri yang soleha. Nah, itu yang nikmatnya. Terkadang kita suka begini loh, suami soleh, istri nggak soleha. Suami pengen sedekah, istri ngeru marah-marah. Begitu juga sebaliknya kadang-kadang kan. Istri soleha, istri mau nyumbang, suami marah-marah, suami nggak soleh. Yang nikmat itu kalau semuanya satu soleh, satu soleh, itu akan jadi asa, asih jadi asuh. Thank you. لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن as لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد